محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وإن كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد Ikhwati fillah Rahimani wa rahimakumullah Alhamdulillah Segala puji bagi Allah Atas segala kenikmatan Dan taufik Yang Allah berikan kepada hambanya dari kenikmatan-kenikmatan tersebut di mana Allah jadikan mawasim al-khair musim untuk kebaikan yang sangat dilipat gandakan pahala kebaikan padanya dihapuskan padanya dosa-dosa dan kesalahan-kesalahan serta kejelekan seorang hamba dari rahmat Allah kepada mereka sehingga seorang muslim menjalani hidupnya banyak mendapatkan waktu untuk ia makmurkan dengan ibadah dan ketaatan kepada Allah banyak waktu untuk dia bertobat dengan sungguh-sungguh taubatan nasuha membenahi diri karena dihapus padanya dosa-dosanya maka ini fadlun minallah warahmah keutamaan besar yang Allah berikan kepada mukminin dan rahmatnya pula untuk mereka Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Dari waktu-waktu mulia tersebut yang Allah pilih dan Allah memilih dengan kehendaknya Allah yang maha agung dan maha besar memberi keutamaan pada beberapa waktu yang para ulama sebutkan sebagai syarafuz zaman keutamaan waktu punya kelebihan punya afdaliyah punya nilai lebih penting sebagaimana tempat pula sebagiannya Allah pilih dan Allah beri keutamaan yang itu tidak dimiliki oleh tempat-tempat yang lain syaraful makan keutamaan tempat. Beda nilai ibadah di situ. Sangat mulia dan dilipat gandakan sedemikian rupa. Dan itu hanya Allah yang berhak menentukan. Begitu pula melalui lisan Rasulnya. Sallallahu alaihi wasallam keutamaan tempat seperti dua masjid haram Masjidil Haram Mekah Masjid Haram Nabawi Madinah dan tempat-tempat yang lain waktu pun demikian maka pelajaran penting dari ini bahwa tidak boleh siapapun dari manusia ini meyakini dan menyatakan suatu tempat atau waktu tertentu punya keutamaan, punya afdaliyah, sehingga di situ dia lebih semangat beribadah, giat dalam beramal saleh sementara itu tidak ada tuntunan tidak ada dalil dan ajaran dari Allah dan Rasulnya Sallallahu alaihi wasallam Karena itu hak Allah semata Oleh sebab itu Tentang makna ini Rasulullah SAW Menyampaikan larangan untuk seorang itu mengkhususkan hari Jumat untuk dia puasa. Larangan untuk malam Jumat dia qiyamul lail, salat tahajud. Padahal kita tahu Jumat hari yang istimewa, punya keutamaan banyak dalam syariat. Tapi siapa yang mengajarkan kepadamu, wahai seorang muslim, untuk kamu khususkan siangnya, untuk kamu puasa, dengan keyakinan ini hari mulia. Digandakan pahala padanya, saya mau puasa. Afdol hari ini hari mulia. Siapa yang mengajarkan padamu? Rasul pun tidak, bahkan melarang. Atau malam Jumatnya kamu gunakan untuk qiyamul lail, semangat kamu ibadah, tahajud, solat, Dengan anggapan sama ini malam Jumat, hari agung dan hari istimewa. Punya nilai lebih solat padanya. Siapa pula yang memerintahkan kamu untuk itu? Dilarang oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena penentuan waktu, demikian pula tempat, harus dengan bimbingan syariat. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Kita berada dekat dengan bulan mulia bulan Dhul Hijjah kurang lebih kurang dari dua pekan kita akan memasukinya bulan yang termasuk dari bulan-bulan haram yang Allah muliakan Hal itu telah Allah sebutkan dalam Quran Al-Karim. Inna iddatash syuhuri inda indallah 12 syahran fi kitabillah yawma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum Bulan itu di sisi Allah jumlahnya 12 12 bulan dari hari Allah ciptakan langit dan bumi Empat darinya adalah bulan-bulan haram. Bulan-bulan haram, tiga berurutan, satu menyendiri. Tiga berurutan adalah Dzulqa'dah, Zulhijjah, dan Muharram dan satu yang menyendiri adalah rojab. Dari masyarakat jahiliyah pun mereka sangat menjaga bulan-bulan ini. Kita tahu mereka dolim dan pendendam masyarakat jahiliyah kalau dia temui orang yang membunuh anaknya atau bapaknya pasti akan dia bunuh. Tanpa dia tahu dan tanpa dia bahas apa sebabnya dan kenapa. Bunuh harus dibalas bunuh. Tetapi jika itu di bulan-bulan haram, empat ini dia berhadapan langsung dengan pembunuh anaknya atau bapaknya, dia tidak akan berani menyentuhnya. Karena keharoman dan keutamaan bulan haram. Ditunggu nanti di bulan halal. Dari keutamaan bulan besar ini pula Allah subhanahu wa ta'ala bersumpah di dalam ayat Quranul Karim di surat Al-Fajr di mana Allah sebutkan padanya walayalin ashur dan demi malam-malam yang sepuluh malam-malam yang sepuluh para mufasirin dari para ulama salah menyebutkan adalah malam-malam sepuluh pertama dari Zulhijjah Dan Allah ketika bersumpah dengan sesuatu pastilah menunjukkan keagungan dan kebesaran sesuatu itu. Walayalin ashur demi malam-malam yang sepuluh. Dan Allah bersumpah dengan segala yang ia kehendaki. Tetapi manusia tentunya dilarang untuk bersumpah kecuali dengan nama Allah. Allah pula menyebutkan dalam Qur'annya wa yadhkuru fi ayyamin ma'lumat agar mereka berzikir kepada Allah, membesarkan nama Allah dan mengagungkannya di hari-hari yang maklum, di ayamin maklumat. Jumhur para ulama menyebutkan ayam maklumat adalah ayamul ashr min hijjah Hari-hari yang maklum itu adalah 10 hari pertama dari Hijjah Di Musnad Imam Ahmad dari hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma Rasulullah sallam menyebutkan Mamin ayyamin a'zamu wa la ahabbu ilaihi al-amalu fihinna 'inda Allah min hadhihi al ayyam al 'ashr fa'akthiru fihinna min at-tahlil wat takbir wat tahmid tiada hari yang lebih agung lebih dicintai amalan soleh padanya di sisi Allah yang melebihi 10 hari pertama ini dari Dhul Hijjah maka perbanyak oleh kalian ucapan la ilaha illallah takbir Allahu Akbar dan tahmid alhamdulillah Dari riwayat Ibnu Abbas pula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tentang keutamaan ini digandakan padanya amalan ibadah dihapuskan padanya dosa sehingga di Bukhari beliau sebutkan mamin ayyamin al amalu salih fiha atau fihinna ahabbu ilallah minal ayyamil ashr Tidak ada hari yang amalan soleh padanya lebih Allah cintai ketimbang sepuluh hari pertama dari Dhul Hijjah ini. Artinya itu amalan yang sangat Allah cintai karena keutamaan waktunya. Amalannya mungkin sama yang kamu lakukan di hari-hari lain. Tetapi karena kamu berada di waktu yang dimuliakan Allah, maka amalan itu sangat tinggi nilainya, sangat dicintai Allah. Di sepuluh Dzulhijjah ini, sepuluh pertama Dzulhijjah Makanya para sahabat bertanya kepada Rasulullah alaihi salatu wasalam. Walal jihad fi sabilillah? Wahai Rasulullah, engkau katakan paling dicintai Allah amal soleh padanya. Bahkan jihad visabilillah. Nah, ini keutamaan amal soleh di 10 pertama Dhul Hijjah lebih afdal, lebih dicintai Allah bahkan lebih dari jihad fisabilillah? Itu pertanyaan mereka. Rasul sebutkan walal jihad fisabilillah. Bahkan tidak pula jihad fisabilillah. Tidak bisa mengalahkan keutamaan amalan saleh di sepuluh pertama ini. Illa rajulun kharaja bi nafsihi wa malih wa lam yarji' min dhalika bi syai' kecuali orang yang keluar berjihad dengan jiwa, raga dan hartanya dan dia pulang tanpa membawa apa-apa dari itu semua. Jihad kita tahu termasuk afdolul amal. Amalan yang sangat besar dan mulia. Amalan yang begitu tinggi keutamaannya. Kalau semata-mata jihad disabilillah belum mengalahkan keutamaan amal soleh di sepuluh pertama ini. Yang Rasul kecualikan hanya orang yang keluar dengan jiwa dan hartanya dan dia kembali tanpa membawa apa-apa. Karena jihad yang afdol ketika beliau ditanya Kala man aqara jawada wa uhri qadamu man uqira jawaduhu wa uhri qadamu sahibuhu afdalun nas darajatan indallah. Kalau dalam jihadnya terbunuh kudanya, padahal kuda perang tentunya keterlatih. Diistilahkan sebagai kuda yang mudommar sudah dilatih, dipersiapkan sedemikian rupa. Ya, karena namanya perang, kuda itu harus siap, lari ke sana, lari ke situ dan dengan cepat, lincah. Dan harganya tentunya sangat mahal. Terbunuh fisabilillah. Wa uhri damu bahkan tertumpahkan darahnya. Dia terbunuh Fisabilillah. Ketika Rasul mendengar seseorang berdoa kepada Allah, Allahumma a'tini afdal ma tu'ti ibadaka salihin. Ya Allah berikan kepadaku hal terafdal yang kau berikan kepada hamba-hambamu yang saleh. Yang teraf yang kau berikan kepada hamba-hambamu yang saleh. Maka Beliau katakan kepadanya, "Idzan yuqaru jawaduka wa tustashhad." Kalau itu permohonanmu, maka kudamu terbunuh dan engkau pun syahid terbunuh di medan perang. Semua ini menunjukkan bahwa kalau jihadnya seperti itu, itu yang baru bisa lebih afdol. Kalau tidak secara umum, maka sepuluh hari pertama ini amalan soleh apapun yang kamu amalkan padanya lebih afdol dari segalanya. Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma walaupun di sanatnya ada kelemahan tapi maknanya tersebutkan dalam hadis Al amalu fihinna yudha'af bisab umi'ah amalan soleh pada sepuluh pertama ini digandakan sampai tujuh ratus kali lipat. Karena sangat dicintai oleh Allah amalan soleh padanya. Di Ibnu Majah pula juga Tirmidzi dari Abu Hurairah <clears throat> radhiyallahu taala an Beliau katakan mamin ayyam ahabbu ilallah an yuta'abbada lahu fiha min ashri dzil ibadah yang sangat Allah cintai adalah ibadah di 10 pertama Dzulhijjah ya'dilu siyamu kulli yauminha A. Pada setiap hari dari 10 ini tentunya ini mimba taglib kalau di bulan sepuluh pertama puasa terkecuali tentunya hari ke-10 dilarang untuk puasa. Itu puasa sehari padanya menyamai puasa satu tahun wa kullu laila minha biqiyam Lailatul Qadar dan setiap malamnya seperti malam Lailatul Qadar. Walaupun di dalam sanat ini pun ada kelemahan padanya. Hal yang serupa diriwayatkan dari Mujahid dari Abdullah bin Umar athar yang semakna Laisa yaum a'zam Allah min yaumil jumu'ah kata Abdullah bin Umar tidak ada hari yang lebih afdal di sisi Allah dari hari Jumat Jumat hari yang agung Laisal asyr kecuali 10 pertama ini. Fa innal amala fihinna ya'dilu amala zana. Karena amalan pada setiap hari padanya menyamai pahala amalan satu tahun. Demikian kata Abdullah bin Umar radhiyallahu anhumah. Juga asar diriwayatkan dari Ibnu Sirin, dari Tabi'in dan Qatadah, Ibn Da'amah, as sedusi rahimahumullah, menyebutkan keduanya Saumu kulli yaumin al-ashr ya'dilu sana Puasa pada setiap harinya dari 10 ini menyamai puasa satu tahun juga asar dari Anas ibnu Malik radhiyallahu an diriwayatkan oleh Harun ibn Musa Karena yuqal fil ashr kulli yaum alfi yaum wa yaum arafah asyratu alaf. Pada setiap hari kata Anas radhiyallahu an itu menyamai seribu hari amalan. Bahkan pada hari Arafah 9 Dzulhijjah itu menyamai sepuluh ribu hari. Demikian beberapa asar dari sahabat dan tabi'in yang semuanya menjelaskan kepada kita keutamaan ini ma'ruf di mereka. Ada perbedaan bilangan atau jumlah, ada yang seperti tadi satu tahun bahkan Anas katakan seribu hari nah tetapi pada intinya menunjukkan bahwa hari-hari ini hari yang ma'ruf bagi mereka keutamaannya dan amalan yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ikhwati fillah rahimakumullah. Dari keumuman ini amalan soleh lebih Allah cintai umum afdal. termasuk dari amalan saleh adalah siam puasa maka masuk di dalam hadis ini keutamaan puasa di sembilan hari pertama dari Zulhijjah. Karena dia amalan saleh siam, puasa. Di musnad dan juga di dalam sunan Hafsah radhiyallahu taala anha menyebutkan kana Nabi sallallahu alaihi wasallam la yada'u siyama asyura wal asyr wa thalathata ayyamin kulli syahr bahwa Rasulullah tidak meninggalkan puasa Asyura puasa 10 pertama Dhul Hijjah kecuali tanggal 10-nya dan tiga hari pada setiap bulannya ayamul bid dari para sahabat Rasul SAW diriwayatkan dari Abdullah ibnu Umar radhiyallahu anhu selalu beliau puasa pada sembilan pertama Dhul Hijjah karena keutamaannya dan beliau termasuk tadi yang menyebutkan fadilah dan keutamaan sepuluh Dhul Hijjah ini. Demikian pula apa yang disebutkan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam lam yasum al-ashr qat bahwa Rasul tidak pernah puasa 10 pertama dari Dhul Hijjah ini sama sekali bahkan kata Aisyah maka para ulama fuqaha rahimahumullah menjelaskan bahwa Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu anha wa ardhaha menafikan sementara Hafsah mengisbat menetapkan bahwa Rasul puasa dan kaidah usul yang mereka pakai dalam hal ini tentunya bahwa yang menetapkan lebih diutamakan, lebih didahulukan itu yang dipakai dari yang menafikan. Karena Aisyah menafikan sebatas yang beliau tahu dari keilmuannya radhiyallahu anha yang beliau tahu Rasul tidak puasa. Tetapi yang lain tahu. Fama al-musbit ziyadatu ilmin khafiyat ala nafi Yang menetapkan itu tahu ilmu yang itu tersamarkan tidak diketahui oleh yang menafikan dan itu kaidah ma'ruf dalam usul fiqh yang menetapkan itu yang diambil itu yang dikuatkan bukan yang menafikan Ikhwati rahimani wa rahimakumullah Keutamaan Sepuluh Dhul Hijjah Dimulai semenjak Masuk hari pertama dari Hijjah Dari situ dimulai takbir berzikir kepada Allah mengagungkan dan mengangkat membesarkan namanya yang maha mulia diperbanyak takbir ini Dia ucapkan Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar walillahil hamd dengan suara keras. Para sahabat Rasulullah sallam, Syekh Saleh Ibn Fauzan Al-Fauzan Hafizahullah menyebutkan bahwa sunnahnya para sahabat itu yang didapati dari mereka keras mereka bertakbir menyebut nama Allah di hari-hari ini karena keutamaan besar yang ada padanya dan ini dinamakan oleh fukoha sebagai takbirul mutlak takbir mutlak siang maupun di malam hari tidak hanya dibaca seusai sholat fardu tapi mutlak jam berapapun kamu banyak berzikir kepada Allah Allahu Akbar Allahu Akbar La ilaha illallah Allahu Akbar kamu perbanyak sebanyak mungkin di sepuluh pertama ini takbir mutlak. Demikian pula ketaatan dan ibadah lain sodako infak kepada yang membutuhkan dari muslimin muslimat fisabilillah Begitu pula salawat nawafil Memperbanyak salat-salat nafilah Sunnah Kecuali di waktu terlarang Terutama itu Qiyamul Lail Salat malam Demikian pula tilawatul Quran memperbanyak bacaan Quranul Karim demikian dia makmurkan lisannya basah dengan zikrullah dengan tilawatul Quran di setiap hari-hari dari sepuluh pertama ini dari keutamaan sepuluh pertama ini Imam Sa'id bin Jubair tabi'in ma'ruf rahimahullah dan beliaulah yang meriwayatkan hadis ini dari Abdullah bin Abbas dari Ibn Abbas diriwayatkan oleh Sa'id bin Jubair Kata Sa'id bin Jubair La tutfi'u surujakum billail Tu'jibuhul ibadah Jangan kalian padamkan api kalian di malam hari Ya dulu tentunya penerangan mereka api. Apa dian itu? Apa orang bilang? Untuk menerangi rumah pakai api gitu. Lampu istilahnya penerangan di rumah. Jangan kalian matikan. Biar rumah kalian terang dan kalian beribadah memperbanyak doa, zikir, sholat, tilawatul Quran dalam malam-malamnya. Maka disebutkan tentang Imam Sa'id bin Jubair pula karena ijtihada idza dakhala al-ashr ijtihadan la yakadu yukdaru alaih. Kalau sudah 10 pertama ini Sa'id bin Jubair bersungguh-sungguh dalam ibadahnya, memperbanyak ketaatannya yang itu hampir-hampir nggak bisa dilakukan oleh orang lain karena sangat bersungguh-sungguhnya terus beliau sibukkan dan beliau makmurkan dengan ibadah siangnya puasa malamnya qiyamul lail, tilawah, zikir, doa. Nah, dimakmurkan dengan itu. Hampir-hampir orang nggak akan bisa melakukan karena begitu sangatnya beliau di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala riwayat dan terlebih hadis-hadis yang tersebutkan tadi menunjukkan kepada kita bahwa amalan mafdul bisa menjadi amalan fadil karena keutamaan waktu syarafuz zaman Semula itu amalan mafdul. Mafdul itu yang fadilahnya rendah atau di bawah. Fadil itu yang fadilahnya tinggi. Semula kalau dibandingkan ya jauh. sholat sunnah, zikir, tilawah Quran, puasa dengan jihad fisabilillah jauh sekali keutamaannya. Tetapi ini diamalkan di waktu yang istimewa. Di waktu yang mulia. Maka dia yang semula mafdul menjadi fadil. Terangkat. Makanya Rasulullah katakan walal jihad fisabilillah. Bahkan jihad pun tidak mengalahkannya keutamaannya. Ini yang menjadi afdol ketika itu. Kecuali jihad yang Rasul sebutkan tadi. Kalau ini tentang keutamaan amalan soleh di sepuluh hari pertama Dhul Hijjah tentunya bagi seorang muslim akan memanfaatkan waktu yang tidak lama hanya sepuluh hari lewat dengan cepatnya. Tidak akan dia sia-siakan kalau dia tahu keutamanya begitu besar dan paling dicintai oleh Robnya, oleh Khaliknya. Subhanahu wa ta'ala. Tentang Ashrudul Hijjah ini pula terdapat padanya hari Arafah 10 maaf tanggal 9 Dzulhijjah di dalam hadis Abdullah ibnu Qurt radhiyallahu anhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan a'zamul ayyam indallah yaumun nahr thumma yauman nafr di musnad Imam Ahmad hari yang paling agung di sisi Allah adalah hari Nahr, hari penyembelihan Adha 10 Hijjah kemudian hari Nafr yang berikutnya. Hari-hari berikutnya. Di situ pula hari Arafah terdapat di 10 ini yang mana puasa padanya Rasulullah SAW sebutkan menghapus setahun yang telah lalu dan Allah turun ke langit dunia mengabulkan doa dan permohonan hambanya. Allah banggakan hamba-hambanya yang sedang wukuf di Arafah pada hari itu dan jamaah haji wukuf semenjak matahari tergelincir duhur sampai terbenamnya matahari di saat panas-panasnya suhu udara tidak ada yang mereka lakukan kecuali mengharap ridha Allah di cuaca yang sangat terik dan panas kalau bukan karena pahala dan ridha Allah tidak akan orang akan mau melakukan dalam keadaan dia berihram banyak doa yang dia panjatkan di hari itu dari situ kemudian para ulama berselisih tentang mana yang lebih afdol Arafahkah sembilan Dhul Hijjah atau malam Lailatul Qadr di sepuluh terakhir ganjil dari Ramadan yang Allah sebutkan khairun min alfi syahr lebih afdol dari seribu bulan sebagian mengutamakan ini, sebagian mengutamakan itu. Namun jamak yang indah, penjamaan yang indah seperti disebutkan oleh Syekhul Islam di hada zaman Abdul Aziz bin Baz rahimahullah taala bahwa hari Arafah afdol kalau dilihat dari paginya hari kalau dilihat dari paginya maka Arafah lebih afdol dari hari yang di situ ada malam Lailatul Qadar. Tapi kalau dilihat hari dari malamnya maghrib ke bawah terus maka Lailatul Qadar hari yang di situ malamnya Lailatul Qadar lebih afdol dari hari Arafah. Dengan itu kedua-duanya punya keutamaan besar dan memiliki kelebihan yang tidak dimiliki oleh yang lain. Dan dengan itu terkompromikan dua keutamaan dan dua afdoliyah tersebut. Kalau kita dapati tadi sunnah memperbanyak zikrullah sunnah memperbanyak doa madhab Imam Ahmad atau Imam Syafi'i rahimahullah beliau sebutkan itu dikhususkan ketika seorang muslim melihat bahimatul an'am melihat binatang yang telah disiapkan untuk disembelih dikurbankan lillah untuk Allah itu pendapat Imam Syafi'i sehingga kamu melihat kambing atau sapi yang itu dipersiapkan oleh muslimin untuk dikorbankan disembelih di tanggal 10 atau hari berikutnya kata Imam Syafi'i di situ kamu disunahkan untuk bertakbir kepada Allah Allahu akbar Allahu akbar La ilaha illallah Allahu Akbar walillahil hamd dan kamu berbanyak zikir itu terkhusus ketika melihat binatang-binatang yang telah disiapkan untuk kurban. Tetapi Imam Ahmad rahimahullah dan banyak para ulama mutlak baik ketika kamu melihat binatang kurban itu yang disiapkan ataupun di waktu-waktu kapanpun dan dimanapun kamu memperbanyak zikrullah terutama takbir ini fa'akthiru fihinna minat takbir wa tahlil wa tahmid perbanyak dan Rasul SAW kalau dilihat dari hadis tidak menyebutkan ketika kamu melihat binatang-binatang kurban tapi mutlak, umum Makanya disebutkan oleh Bukhari rahimahullah bahwa Abu Hurairah dan juga Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma keduanya bertakbir ketika mereka berjalan, ketika mereka di pasar, maka orang pun bertakbir masing-masing sehingga <clears throat> gemuruh kota Madinah dengan takbir mereka. Karena keras mereka bertakbir kepada Allah dengan suara keras. Masing-masing bertakbir Demikian pula disebutkan oleh Al-A'raj atau dari Mujahid kata Mujahid bahkan Abu Hurairah dan Abdullah bin Umar tidaklah keluar kecuali untuk itu untuk bertakbir kepada Allah sebetulnya nggak ada niat untuk belanja atau jual beli di pasar. Tapi beliau sengaja untuk bertakbir kepada Allah, mengagumkan nama Allah. Faradiyallahu taala anhum. Itu pula yang disebutkan dari kata Yazid bin Abi Ziyad itu yang aku lihat dari Imam Sa'id bin Jubair tabi'in Mujahid Abdurrahman ibn Abi Layla ibn Abi Layla bahwa mereka bertakbir memuliakan nama Allah di hari-hari ini sepuluh pertama dari Dhul Jika ini tentang keutamaan Dhul ibadah padanya, amal soleh padanya, terutama zikrullah, perlu kita ketahui bahwasanya doa kepada Allah terkadang dalam bentuk doa ya doa secara langsung doa ul mas'alah dengan kamu memohon kepada Allah ya Allah ampuni dosaku ya Allah beri aku rizki ya Allah jadikan anak-anakku soleh dan berbakti dan seterusnya yang kedua terkadang pula doa itu dalam bentuk sanaun alaih pujian kepada Allah dalam bentuk kamu memuji Allah, menyanjung dan mengagungkan nama Allah, kamu berdoa kepadanya. Dengan kamu sebut-sebut nama Allah, itu berarti doa. Makanya Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam di hari Arafah menyebutkan khairu yaum yaumi Arafah khairu yaum yaumu Arafah sebaik-baik hari adalah hari Arafah wa khairu ma qultu ana wan nabiyuna min qabli la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir dan yang terbaik yang aku ucapkan yang terbaik diucapkan juga oleh para nabi-nabi sebelumku adalah itu la ilaha illallah Ya Allah, tiada sesembahan hak melainkan dirimu. Wahdahu la syarikalah. Engkau satu-satunya tiada sekutu bagimu. Lahul hamdu, lahul mulku wa lahul hamdu. Bagimu kekuasaan segalanya, bagimu segala pujian. Yuhi wa yumid yang menghidupkan dan mematikan. Wa ala kulli syai'in qadir dan dia maha kuasa atas segalanya. Ini kan pujian. Tapi Rasul katakan itu doa terbaik yang aku ucapkan dan diucapkan oleh para nabi sebelumku. Maka doa pula terkadang dalam bentuk sanaun 'alallah, pujian. Dengan pujian itu kamu berdoa kepada Allah. Makanya diperintah oleh Rasulullah untuk memperbanyak zikrullah di hari-hari ini. Takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah. Allahu Akbar, walillahilham. Pujian kepada Allah. Karena itu doa. Walaupun konteksnya adalah kita memuji Allah. Sama seperti kamu ucapkan Ya Ghafur Ya Ghafur Ya Rahim Engkau memuji Allah Kamu sebut-sebut namanya Yang maha pengampun Rahim, maha penyayang Dengan itu berarti kamu memohon ampunan darinya, rahmatnya Dan yang ketiga terkadang Doa itu kepada Allah dalam bentuk konteks i'tiraf. Pengakuan. Kamu mengakui dosa-dosamu di hadapan Allah, menyesalinya. Itu juga doa. Dan Allah sangat mencintai seorang hamba yang mengaku atas segala kekurangannya, dosanya dan dia ingin berbenah diri, bertobat sungguh-sungguh kepada Allah. Oleh sebab itu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an ketika bertanya kepada Rasulullah atau meminta kepada Rasulullah untuk diajari doa, ya Rasulullah, alimni doaan ad'u bihi fi salati. Ya Allah ajar uh, wahai Rasulullah ajarkan kepadaku doa untuk aku baca dalam salatku. Dalam salatku. Maka Rasul ajarkan padanya kul baca olehmu Allahumma inni zalamtu nafsi zulman 'azima atau dalam riwayat zulman kathira ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم Doa ini ringkas tetapi telah mencakup tiga macam doa sekaligus. Permintaan Abu Bakar radhiyallahu anhu Allahumma inni zalamtu nafsi dulman kathira. Ya Allah, aku mendolimi diriku dengan kezoliman yang sangat banyak. Atau riwayat lain, dulman kathira Kezoliman yang sangat besar. Dan keduanya benar. Dalam artian, dulman kathira Kedoliman yang banyak itu kalau dilihat dari sisi kuantitasnya. Jumlahnya banyak sekali kedoliman kita pada diri kita. Berapa banyak larangan syariat yang kita langgar? Berapa banyak perintah syariat, perintah Allah, perintah Rasulnya yang kurang kita taati. Disebut kurang karena mungkin saja ditaati. Sholat misalnya, sholat dia. Tapi dia tunda-tunda laksanaannya tuhur misalnya jam 2 asar setengah lima dia sholat tapi kurang dalam ketaatannya dalam perintah Allah dan kedoliman tidak keluar dari itu. Perintah yang dia sia-siakan kurang dalam ketaatannya atau larangan yang dia langgar. Zulman kabiro kedoliman yang besar kalau dilihat dari kualitasnya. Kedoliman besar yang dia perbuat sedikit jarang dia berbuat dolim tapi sekali dia berbuat kualitasnya adalah kedoliman yang besar fawahish kabairul dhunuh dan semisalnya nas'alullah al-afiyah wassalam inni tu nafsi dhulman kathira dhulman kabira ini bentuknya adalah i'tiraf pengakuan dia mengaku, ya Allah aku banyak ketolimannya. Wala yaghfiru dzunuba illa anta. Dan tidak ada yang mengampuni dosa kecuali Engkau ya Allah. Pujian kepada Allah. Faghfirli maghfiratan min indik warhamni. Maka ampuni aku ampunan dari sisimu dan rahmati aku ini doa memohon kepada Allah Innaka antal ghafurur rahim pujian lagi kepada Allah bertawasul kepada Allah dengan tiga macam doa ini pengakuan pujian kepada Allah dan permohonan kepadanya doa yang sangat baik untuk dibaca dan diucapkan oleh setiap muslim. Tadi ini tentang ketaatan kembali dalam 10 Hijjah ini. Maka perlu diingat pula kemaksiatan juga harus wajib dihindari dijauhi. Karena nilai kemaksiatan pula ketika itu berada di waktu yang dimuliakan, di waktu yang agung tidak sama nilainya dengan kemaksiatan di waktu-waktu lain. Beda. Oleh sebab itu kewajiban setiap muslim untuk selain dia banyak melakukan ketaatan, dia jauhkan dirinya dari berbagai kemaksiatan dan dosa. Demikian salafus saleh dari para sahabat maupun tabi'in mewasiatkan agar setiap mukmin memerangi nafsu dan dirinya untuk tidak terseret kepada pelanggaran dan berbagai bentuk kemaksiatan kepada Allah. Tentunya catatan kemaksiatan tidak akan dilipat gandakan, tidak seperti kebaikan. Satu kejelekan tetap ditulis oleh Allah sebagai satu kejelekan, tetapi penggandaannya dalam bentuk kualitasnya. Kalau kebaikan kan bukan hanya kualitasnya, harta kuantitasnya digandakan oleh Allah 10 kali lipat dicatat, 700 kali lipat sampai berlipat-lipat tanpa hitungan. Itu kalau kebaikan. Kejelekan tidak. Tetapi ketika itu karena waktu mulia orang bermaksiat yang digandakan kualitasnya tetap satu tapi nilainya nggak sama. Bobotnya beda. Gak sama. Kamu melakukan kemaksiatan yang sama, yang satu di bulan biasa, di hari-hari biasa, yang lain di hari yang itu istimewa, di Ramadan, di 10 Dhul Hijjah ini pertama. Maka nggak sama bobot dan kualitas dosa itu lebih besar Makanya hendaknya masing-masing mendidik dirinya untuk lebih takut kepada Allah Subhanahu wa taala meninggalkan berbagai kemaksiatan kepadanya Ikhwati fillah rahimakumullah begitulah kita diperintah, kita diajarkan untuk muslim itu bangga dan senang dengan keutamaan dan kemuliaan yang Allah berikan padanya. Pahalanya diperbanyak, fadilah besar diberikan padanya, dihapus dosa-dosanya. Allah sebutkan dalam ayat, "Qul bifadlillah wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu wa khairun mimma yajma'un." Katakan dengan keutamaan dari Allah dengan rahmatnya dengan itu hendaknya mereka bangga dan senang itu lebih baik dari segala yang mereka kumpulkan dari segala yang dimiliki oleh manusia di dunia ini Jika itu yang diajarkan maka kita mendapati para salafus saleh para a'immah dan para ulama kita demikian mereka senang dan bangga dengan rahmat Allah dan fadilah yang diberikan kepada mereka disebutkan oleh Imam Sa'id ibn Musayyib rahimahullah syuhudul jum'ah ahabbu ilayya min hajjatin nafilah mengikuti Jumat ini Jumatan itu lebih aku senangi ketimbang haji yang nafilah, haji sunnah. Bukan haji Islam yang wajib pertama dia haji. Bukan itu. Wa tabkir ha yaqum maqamal hadi. Bahkan kalau kamu bersegera mendatangi Jumat di waktu-waktu pertama itu menyerupai keutamaan orang hadiu dan ma'ruf di dalam sunnah yang pertama bersegera datang ke Jumat seperti dia berkurban dengan seekor onta menyerupai hadiu kata Said mereka senang dan bangga dengan keutamaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada umat ini Itulah riwayat dan asar a'immatus Salaf dari para sahabat, dari para tabi'in, dalam mereka menyambut dan menghidupkan Dhul Hijjah 10 pertamanya dengan ketaatan dan amal ibadah kepada Allah Swt. Di hari itu pula atau di 10 ini pula ada hari ke-10 Eid bagi muslimin yang diperintah kepada mereka untuk menyembelih kurbannya yang mana penyembelihan kurban merupakan amalan yang juga sangat tinggi nilainya di sisi Allah. Syekhul Islam rahimahullah berpendapat itu amalan manusia paling afdal afdal di sisi Allah penyembelihan kurban berdasarkan hadis yang beliau sebutkan ma'amila ibnu adam amalan afdalu min ihraqid dam manusia tidaklah pernah mengamalkan amalan yang lebih afdol dari mengalirkan darah, yang menyembelih kurbannya. Lillah sebagai bentuk ketaatannya kepada Allah. Dia agungkan Allah, dia sebut nama Allah dengan menyembelih binatang ini. Amalan dia yang sangat afdol, bahkan paling afdol menurut Syekhul Islam rahimahullahu taala. Oleh sebab itu Allah pula memerintahkan di dalam Quran Fasalli li rabbika wanhar Salatlah untuk Rabbmu dan sembelihlah yakni untuk Rabbmu pula lillah enhar sembelih dan kurbankan binatang itu untuk Allah. Mufassirin sebutkan fasalli li rabbik yakni perintah untuk salat Id Idul Wanhar dan sembelihlah setelah itu. Penyembelihan dilakukan sepulang dari salat Id. maka hendaknya muslim yang punya keutamaan punya kelebihan rizki menyisihkan sebagian dari hartanya yang bersih dari segala syubhat maupun yang haram karena Rasulullah sebutkan innallaha tayyibun wa la yaqbalu illa tayyiba Allah itu suci bersih dan tidak akan terima kecuali yang bersih pula kecuali yang suci Quraisy saja dalam keadaan mereka kufar ketika mereka renovasi Ka'bah dibangun ulang ala qawaid Ibrahim alaihi salam mereka syaratkan tidak boleh mereka patungan urunan tidak boleh masuk uang ke sini kecuali yang benar-benar halal bersih karena mereka tahu banyak usaha mereka yang kotor. Riba, uang zina, mereka tahu itu wasah, kotor. Mereka syaratkan nggak boleh masuk ke sini kecuali uang yang betul-betul halal dari jual beli, dari apa misalnya. Bahasa yang bersih. Makanya mereka kekurangan dana. Maunya dibangun atas fondasi Ibrahim alaihissalam Hijr Ismail itu masuk seharusnya. Tapi karena dananya pas-pasan waktu itu, maka Hijr Ismail nggak bisa masuk. Hijr Ismail yang kalian lihat ling setengah lingkaran di luar Ka'bah itu, semestinya itu masuk, tapi karena dananya ngepres minus, ini nggak bisa masuk. Jadi ya sudah, apa adanya dibangun. Karena mereka nggak mau uang kotor masuk di situ untuk rumah yang suci, Baitullah itu Quraisy dalam keadaan kufur. Seorang mukmin tentunya jauh lebih mulia dari itu. Maka jangan keluar dari hartanya kecuali yang benar-benar dia tahu itu bersih. Allah tidak akan terima kecuali yang bersih dan ikhlaskan untuk Allah semata lan yanalullaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum yang sampai kepada Allah bukan dagingnya bukan pula darahnya tetapi ketakwaan kalian kepada Allah dalam kolbu kalian Dulu mereka kalau nyembelih setelah dipotong darahnya mereka ambil mereka lepotkan di dinding-dinding Ka'bah. Ini mau maunya mereka ini loh ya Allah dari kami. Terima ini darahnya. Dagingnya pun demikian, mereka gantung-gantungkan di dinding Ka'bah. Dalam keadaan mereka musyrikin. Menyekutukan Allah dengan yang lain. Doa kepada Hubal. Doa kepada Lat. Manat. Uzza. Maka Allah bantah mereka. Nggak akan sampai ke Allah darahnya ataupun dagingnya. Yang sampai itu ketakwaan kalian kepada Allah. Tauhid lillah maka akhlisu fi niyyah ikhlaskan niat karena Allah semata hanya untuk Allah tidak semua amalan saleh diterima oleh Allah ya selalu Dua orang mungkin berbuat amalan yang sama lahirnya, dohirnya. Tetapi perbedaan niat mereka dan keikhlasannya menjadi sangat jauh antara satu dengan yang lain. Ketika Allah kisahkan anak Adam alaihi salam sama berkorban, memberikan sesajian idh qarraba qurbanan fatuqubbila min ahadihima walam yutaqabbal al akhar yang satu diterima yang satu tidak diterima oleh Allah di akhir ayat Allah sebutkan qala innama yataqabbalullahu minal muttaqin Allah hanya terima dari hamba-hambanya yang bertakwa kepada Allah yang Allah terima dari mereka hanyalah orang yang takwa yang ikhlas kepada Allah makanya salafus saleh rahimahumullah mereka adalah orang ketika melakukan amal ibadah mereka lakukan sebaik mungkin dibenahi diikhlaskan kekhusyuannya keikhlasannya Mereka itu orang-orang yang Allah sebutkan dalam Quran. Walladzina yu'tuna nama atau wa qulubuhum wajila. Annahum ila rabbihim raji'un. Mereka itu orang yang melakukan apa yang telah mereka perbuat dalam keadaan kolbu kolbu mereka hati mereka dalam keadaan mereka takut sekali yaitu orang yang taat kepada Allah ibadah dia sholat, puasa, sedekah, ini, itu, segala kebaikan, amal khair. Tetapi mereka takut salaf dari sahabat tabi'in takut jika saja amalan mereka tersebut tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang paling mereka khawatirkan jika amalan itu tidak makbul Padahal itu tujuan utama orang dalam beribadah. Tujuan dalam dia beramal saleh agar amalannya diterima oleh Allah, diridhoi olehnya. Sehingga amalan itu akan menyelamatkan dia di yaumul qiyamah dari murka Allah, dari neraka, azab. Dan dengan rahmat Allah karena amalannya, karena sebab amalannya ia berharap akan dimasukkan ke dalam jannah. Udkhulul jannah bima kuntum ta'malun. Bima kuntum ta'malun. Masuklah kalian ke dalam surga karena amalan yang kalian perbuat selama di dunia. Kata Ali ibn Abi Talib radhiyallahu an Qunu liqabulil amal ashadda ihtimaman minkum bil amal. Makanya jadilah kalian kata Ali lebih peduli lebih perhatian untuk amalan kalian diterima oleh Allah lebih dari perhatian kalian untuk amalan itu sendiri. Untuk amalan sendiri kan orang diperintah untuk perhatian. Kalau itu sholat misalnya, perhatiannya bagaimana? Dia sempurnakan wudhunya dari awal. Dia datang awal waktu begitu ada ke masjid. Dia kejar sholat awal dia sholat rawatib, qobliya, ba'diyah. Dalam sholatnya dia khusyuk, tidak ingin terganggu dengan pikiran-pikiran di luar sholat. Dia perhatian dengan amalannya, dan memang harusnya demikian. Itu sendiri kan perjuangan. Perjuangan besar bahkan. Kata Ali, itu bagus. Tetapi lebih dari itu adalah bagaimana kalian berdoa dan memohon kepada Allah amalan kalian diterima di sisi-Nya. Kata Imam Fudalah Ibn Ubaid rahimahullah la'an aku na'alamu anna Allah qad taqabbala minni mithqala habbah min khardal ahabbu ilayya minad dunya wa ma Kalau saja aku tahu bahwa Allah menerima dariku amalan solehku walaupun sekecil gandum sebiji gandum tapi diterima oleh Allah maka itu <coughs> itu bagiku lebih aku cintai daripada dunia dan seisinya karena Allah katakan innama yataqabbalullahu minal muttaqi. Allah hanya terima dari muttaqi. Berarti dia termasuk muttaqi. Kalau saja dia tahu itu diterima oleh Allah sebesar biji gandum. Lebih mereka cintai daripada dunia dan seisinya. Begitu pula kata Imam Ibnu Dinar rahimahullah al-khauf 'ala al-'amal alla yutaqabbal ashaddu min al-'amal ketakutan seorang mukmin amalannya tidak diterima oleh Allah itu lebih berat baginya ketimbang pengamalan terhadap amalan soleh itu sendiri. Padahal tadi amalan itu sendiri sudah berat. Dia puasa berat, haus, lapar, lemes, dan seterusnya. Berat. Tetapi lebih berat dari itu bagi seorang mukmin kalau-kalau amalannya tidak diterima oleh Allah. Itu pula yang dinasehatkan oleh Abdul Aziz ibn Abi Rawat rahimahullah. Salaf kata Abdul Aziz, aku dapati mereka bersungguh-sungguh dalam melakukan amal soleh apalagi itu di waktu-waktu mulia Ramadan 10 pertama Dhul Hijjah sungguh-sungguh mereka tetapi begitu selesai mereka serba khawatir dan gelisah takut dan sangat takut kalau-kalau itu tidak diterima oleh Allah Maka jangan kemudian kita merasa tenang dan santai. Ibadah sebulan Ramadan, ibadah di 10 pertama Dhul Hijjah, bersungguh-sungguh itu pun, kalaupun bersungguh-sungguh, makmur betul dengan ibadah kepada Allah, Kemudian selesai, selesai, santai, senang dengan lewatnya Ramadan selesai, lewatnya sepuluh Dhul Hijjah. Tidak ada rasa takut. Tidak ada gelisah sama sekali diterima atau tidak amalannya. Lebih parah dari itu wal merasa bangga sudah beribadah di waktu mulia. Lebih parah dari itu naudzubillah merasa punya jasa kepada Rabbul Alamin telah melakukan kebaikan dan amalan saleh di waktu-waktu yang istimewa baginya. Walhasil kewajiban setiap mukmin untuk lebih bersungguh-sungguh memanfaatkan waktu yang Allah berikan padanya untuk banyak melakukan ketaatan dan ibadah tidak dia sia-siakan untuk hal-hal yang nggak ada guna bahkan yang memadorotkan dia dari kemaksiatan membuang-buang waktu mereka menyesali seperti Allah sebutkan ya hasrata ala ma farratu fi jambillah wa in kuntu laminas sakhirin yang mereka katakan menyesal mereka ya hasrata merugi saya alama farratu fi jambillah karena dia menyia-nyiakan selama hidupnya tidak ada ketaatan kepada Allah tidak ada amal soleh yang dia lakukan mereka menyesali ketika telah mati di hari penyesalan yang sudah tidak ada guna bagi dia. Ketika Allah sebutkan penyesalan mereka di yaumul akhir manusia ini Allah katakan tentangnya yang mereka ucapkan ketika memohon kepada Allah untuk hidup kembali tapi suatu permohonan yang nggak mungkin bisa dikabulkan sia-sia. Allah sebutkan hal itu la'alli a'malu salihan fi ma taraktu. Kalla innaha kalimatun huwa qailuha wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Lihat penyesalannya. Orang yang menyia-nyiakan hidupnya tidak dia gunakan bahkan musim-musim yang istimewa musim-musim berharga waktu-waktu mulia tidak dia manfaatkan untuk memperbanyak tabungan dia bekalnya di akhirat la'alli a'malu salihan fima ketika orang sudah menyaksikan kematian karena konteks ayat tentang kematian di ayat sebelumnya Allah sebutkan tentang mereka hatta idza jaa ahaduhumul maut Qala rabbirji'un. Begitu kematian datang kepada mereka, ajal sudah di matanya, nyawanya mau ditarik, sudah nggak bisa diundur lagi. Itu yang dia katakan, penyesalannya. La'alli a'malu salihan fi taraktu. Irji'un, ya Allah kembalikan aku, beri aku waktu lagi untuk hidup. Untuk apa dia berharap hidup? ketika kematian sudah di matanya untuk aku beramal soleh yang itu aku tinggalkan selama hidup untuk aku beramal soleh yang itu aku sia-siakan selama aku engkau beri usia ketika itu nggak ada sudah di manusia ambisi dan harapan dia minta hidup seribu tahun lagi untuk memperpanjang kontrak bisnisnya nggak ada ini kematian sudah di depan mata dia. Gak ingat dia sama bisnisnya, gak ingat sama dunianya, wala ingat kepada anaknya, wala kepada istrinya, wala kepada yang lain. Satu-satunya permohonan dia, tapi itu pun sia-sia. Karena dia tahu saat itu dia sangat membutuhkannya. La'alli a'malu salihan fima taraktu agar aku bisa beramal soleh ya Allah tunda beberapa waktu saja sudah nggak mungkin tetapi itu harapan mereka makanya selama Allah masih beri kehidupan usia apalagi itu waktu-waktu yang Allah berikan musim-musim mulia seperti Hijjah di depan ini manfaatkan dengan banyak ibadah dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wafaqallahu al-jami' lima yuhibbu wa yarda. Mudah-mudahan Allah berikan taufik kepada kita semua untuk beramal saleh kepadanya. Allah taala alam wa sallallahu ala nabiyina Muhammad. Mana yang lebih baik berkorban untuk daerah dia atau daerah lain yang membutuhkannya? yang para ulama jelaskan daerah dia lebih berhak semula daerah kamu itu lebih berhak kecuali kalau didapati sudah mencukupi sementara daerah lain kamu ketahui lebih membutuhkan karena banyak fukorok di sana banyak orang lemah muslimin Walhasil jika seperti itu kemaslahatannya maka dialihkan ke sana والله تعالى أعلم وصلى الله على محمد وصلى الله على نبينا محمد سبحانك وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين